Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk Anggur Mahadewa kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aro, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, kenomang Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita cita Kakang Ken Arab Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Suambara Budura. Dalam seri ke-349 ini, dengan para pemain, Ivonero sebagai Pinaka Swastiratu. Wahyu Chandra sebagai Loh Gawe, Jumali sebagai Ki Juru Sungging, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Harry sebagai Petani, Naryo sebagai Presima, dan Asti Suhastra, pengantar cerita Rahmana Loh Gawe diikuti oleh sang wasi Presima kemudian berjalan menaiki trap-trapan candi ke bagian tertinggi dari candi para Budura itu. Mereka tertegun ketika melihat Pinaka Swasti Ratu telah pudar dari semedinya. Pinaka yang hamil itu memandang ke langit timur, ke arah mega dan cemerlangnya matahari. Bagaimana perasaanmu sekarang, Nyai? Uh, segar sekali, Bapak Logawi. Hmm. Udara yang aku hisap juga terasa segar. Dan sinar matahari pagi yang mengusap kulitku juga aku rasakan segar. Aku telah melewati 40 hari, Bapak Logawi. Benar, Nyai. Kau telah berhasil melampaui 40 hari yang sangat penting. Perbawa yang memancar dari bayi yang masih berada di dalam kandunganmu telah melindungi Candi Swambara Budura ini dari niat jahat pengikut Batari Durga. Oh, apakah dengan demikian aku sudah diperbolehkan meninggalkan candi ini, Bapak Logawe? Ah. Aku merasa candi ini telah terlindungi oleh kekuatan yang tidak nampak, oleh pengayoman para dewa. Bapak, hmm? sesaat tadi aku ingin melahirkan bayiku di suatu tempat di mana di sana aku merasa diayomi oleh ibuku. Oh, di mana Nyai? Di Paralingga. Di sana terdapat sebuah gua. Di sana aku pernah mengalami gemblengan kanuragan dituntun oleh Paman Dewa Hatsu. Di gua itu, Paman Dewa Hatsu telah membuat sebuah patung. Patung itu adalah patung ibuku, Luh Saraswati. Bagaimana, Bapak? Ah, baiklah. Bapak tidak akan menghalangi. Mungkin Bapak akan menemanimu hingga tempat yang kau tuju itu. Biarlah Adi Sangwasi Bresima jika tidak berkeberatan untuk tetap tinggal di sini, membangun sebuah kupuk di sini untuk menjaga keselamatan Candi. Nah, bagaimana Sangwasi Bresima? Apakah kau keberatan? Ya. Tidak, Brahmana Lokawe. Aku tentu tidak merasa keberatan. Dengan senang hati aku akan tetap tinggal di sini. Tempat ini menyenangkan. Aku memang bisa membangun sebuah rumah kecil, bahkan menghabiskan masa tua di sini. Ya, dengan senang hati aku terima Brahmana. Terima kasih, terima kasih. Dengan demikian sang wasi telah meletakkan sebuah tanggung jawab di pundak sendiri untuk menjaga keselamatan candi ini. Iya, benar. Dan apa yang aku lakukan ini adalah bentuk pengabdianku di sisa hidupku. Hmm. Ah. Nyai Pinaka, ada sebuah soal yang perlu kau ketahui bahwa dalam beberapa hari ini ada seorang lelaki cukup umur seusia Wasi Bresima. Orang itu semalam telah ikut membantu melindungi candi ini dari maksud jahat. Ia bertempur melawan seorang perempuan pengikut Batara Umat Durga yang menitis itu. Mungkin kau mengenalnya. Siapakah orang itu, Bapak? Kepada sang wasi Bresima, orang itu meminta pertolongan untuk melindungi anaknya. Dan kami menduga anaknya yang dimaksud adalah engkau. Rona wajah binaka Swasti Ratu tiba-tiba berubah. Dia memandang Brahmanaloh gawe cukup lama dan kemudian menoleh kepada Wasi presima. Kedua rahang binaka Swasti Ratu terkatup erat. Ayahku adalah Galuh Urang. Ia telah tiada. Aku tidak mempunyai ayah yang lain. Galuh Urang benar ayahmu. Akan tetapi ada pula orang yang seharusnya kau sebut ayah. Tidak, tidak ada orang lain lagi yang harus kusebut ayah kecuali Galuh Urang. Nyai, semalam perempuan bermata tiga itu hadir pula di tempat ini. Uma Durga telah menculik lelaki yang meminta tolong kepadaku. Orang itu membutuhkan pertolongan, Nyai. Tidak, Paman. Tidak ada lagi orang yang berhak mengaku ayahku. Ayahku telah tiada. Dan aku tidak perlu peduli jika ada orang lain yang celaka karena diculik perempuan penjelmaan Batari Durga itu. resima tercekap dan kemudian terpaku di tempatnya berdiri. Sedangkan Pinaka Swasti Ratu melemparkan pandangan matanya ke perbukitan menoreh yang memanjang membujur di selatan candi. Pinaka bergolak hatinya, terasa teriris, dan air matanya kemudian bergulir di pipi. Pinaka Swasti Ratu nampaknya telah menduga bahwa orang yang dimaksud adalah Sakyamurti. Murti. Paman Wasi Bresima. Aku bisa menduga bahwa lelaki yang Paman ceritakan itu adalah Sakya Murti. Atau bekas Tumenggung Murti Wandawa. Orang itulah yang pernah aku ceritakan kepada Paman. Juga kepada Bapak Brahmana Logawe. Ia adalah Sakya Murti. Yang tega memperkosa calon istri adik kandungnya sendiri. Yang kemudian menyebabkan lahirnya bayi yang hina. Bayi yang lahir dari sebuah cara yang sama sekali tidak diharapkan oleh ibu yang melahirkan. Paman Wasi Bresima, aku tidak peduli. Apakah orang itu diculik oleh Uma Durga itu atau tidak? Jika orang itu ada di depanku sekarang, aku tentu akan membunuhnya. Tapi jika titisan Batari Durga itu yang membunuhnya, aku malah senang. Karena aku tidak perlu mengotori tanganku ini. Nyai Pinaka. Bagaimana, Bapak? Manusia itu bukan malaikat, bukan orang yang terbebas dari kotoran. Manusia lahir ke dunia ini dilengkapi dengan nafsu. Manusia banyak berbuat salah. Akan tetapi, kesalahan bukan berarti akan selalu kelam dan tidak akan berubah. Demikian dengan ayahmu itu, Nyai. Orang itu bukan ayahku, Bapak. Orang itu bukan ayahku. Perbuatannya adalah perbuatan binatang. Jika aku menerimanya sebagai ayahku, maka aku juga binatang. Aku tidak ingin menjadi binatang. Seharusnya kau memaafkannya, Nyai. Tidak bisa, Bapak Brahmana loh gawe. Andai kata dewa sekalipun turun dari kayangan, menjatuhkan perintah kepadaku untuk memaafkan Sakya Murti, tidak akan aku lakukan. Silahkan Bapak memerintahku. Apapun pasti akan aku kerjakan. Namun jika Bapak Brahmana memerintahkan kepadaku untuk memaafkan Tumenggung Murti Wandawa itu, aku tidak akan melaksanakannya. Jawaban Vinaka Swasti Ratu terasa tidak bisa ditawar lagi. Brahmana Loh Gawe dan Wasi Presima tidak bisa berbicara apapun lagi. Pinaka Swasti Ratu berbalik memandang ke arah matahari yang bersinar terang di langit timur. Tangan kanannya mengelus-elus perutnya yang besar, dan dari bibirnya terdengar sebuah gumam lirih, seperti bisik untuk dirinya sendiri. Sementara itu di suatu tempat, pagi, Bapak. Selamat pagi, anak mas. Apakah anak mas mempunyai keperluan denganku? Benar, Bapak. Ah. Kami berdua adalah perantau dari jauh. Bolehkah kami bertanya sesuatu? Oh, eh, silakan, silakan anak mas, silakan. Eh, Bapak akan menjawab. Jika Bapak mengetahui apa yang anak mas inginkan. <laughs> Gunung apakah yang nampak di kejauhan itu? Oh, itu. Itu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, anak mas. Ah, dari sini dibutuhkan waktu sehari lebih sedikit untuk berkuda. Anak mas berdua akan ke sana. Benar, Bapak Petani. Ah. Kami akan ke sana. Menuju suatu tempat yang diberi nama Swambara Budura. Apakah nama tempat ini, Kiai? Desa ini bernama Sangiran, anak mas. Hmm. Kalau yang baru saja dilewati tadi, bernama Desa Nogotontro. Uh, uh, anak mas mencari tempat bernama Suambara Budura. Benar, Kiai. Oh, uh, kalau aku boleh tahu, dari manakah asal Adi dan anak mas ini? Aku berasal dari Kediri, Kiai. Sedangkan pemuda ini berasal dari tempat yang lebih jauh lagi, oh. yaitu dari bumi Blambangan. Oh iya, iya. Tempatnya di ujung timur Pulau Jawa ini. Oh bukan, Mai. Ternyata berita mengenai Candi Murca dan sekarang telah timbul lagi itu telah sampai di tempat yang sedemikian jauh. Candi Murca? Apa yang dimaksud dengan Candi Murca itu, Bapak? <laughs> Nampaknya kalian berdua belum mendengar jelas mengenai candi itu. Uh, ya, baiklah. Aku akan dengan senang hati untuk menceritakannya. Karena kebetulan sekali aku sendiri memang senang mendongeng. Mari, kita duduk di bawah pohon kelapa di sana itu. Di sana agak teduh. Dan kalau kalian menginginkan, Kalian boleh mematilkan. Tetapi jangan minta kepadaku untuk mengambilnya. Dulu, ketika masih muda, aku terbiasa memanjat kelapa. Tetapi, <laughs> ah, sekarang sudah tidak begitu berani lagi. <laughs> Ah, gemetar. Oh. <laughs> ah, tawaran itu tentu kami terima dengan senang hati. Biarlah aku yang akan memanjat. Jangan Kijuru. Oh. Ah biarlah aku yang memanjat. Aku yang paling muda. Untuk urusan panjat memanjat, akulah yang paling dahsyat. Oh. <laughs> Dengan cekatan, Kamaswara kemudian memanjat pohon kelapa hijau itu memetik beberapa butir dari jang-jang yang masih muda. Dengan lahap kamaswara dan juru sungging menikmati kelapa muda itu, sedangkan petani tua pemilik pategalan dan sawah itu nampak belum bercerita sampai kedua tamunya menghabiskan kelapa muda yang dihidangkan. Wah, nikmat sekali. Oh, ya, ya, nikmat sekali. Seperti memakan buah-buahan dari surga loka. <laughs> Itu berlebih-lebihan, Adi. Hmm. Masa hanya dengan saja adi katakan buah dari surga lokal? <laughs> Di sepanjang jalan yang Adi lewati, kan banyak pohon kelapa. Ya, benar. Akan tetapi jika kami harus mencuri, buah kelapa itu terasa bagai racun. <laughs> ya, jika bukan racun, pahit. <laughs> ya, ya, ya. Nah, Bapak, ya. kami telah menghabiskan empat butir kelapa. Perut kami terasa kenyang sekali. Kami sudah siap untuk mendengarkan Bapak bercerita tentang candi itu. Uh, mengapa Bapak menyebutnya sebagai candi murca? Mengapa pula candi itu membuat geger? yang bernama Candi Swambara Budura itu dulunya hanyalah sebuah bukit atau kumuh Di mana mudaku dulu, aku pernah sampai di tempat itu. Sebuah kumuh bukan candi. Itulah sebabnya jika sekarang di tempat itu telah berdiri sebuah candi. Maka candi itu dulunya disebut sebagai candi murca, candi yang hilang, dan kemudian menampakkan diri. Oh, jadi candi itu sebelumnya tidak ada? Oh, tidak ada, anak mas. Yang ada kumu. Akulah saksi yang akan mengatakan bahwa dulu di tempat itu adalah sebuah kumuh. Dulu tempat itu tidak ada candinya. Akan tetapi sekarang di tempat itu tiba-tiba telah berdiri sebuah candi yang megah. Sebuah candi yang sangat megah. Mulai dari atas sampai bagian bawah kumuh itu tiba-tiba telah dipenuhi oleh bangunan-bangunan candi yang luar biasa indahnya. Apakah Bapak Petani telah pergi ke sana dan melihatnya? Oh iya, iya. Sekarang yang lalu kami perombongan bersama beberapa orang penduduk desa Sangiran ini, juga penduduk desa Nogotontro, datang menyaksikan. Candi itu ternyata lebih megah dari yang berada di Prambanan. Uh, menurut Bapak, bagaimana candi itu tiba-tiba bisa muncul begitu saja di tempat itu? Uh, hal itu memang membingungkan anak mas. Aku tidak tahu. Akan tetapi cerita yang beredar di antara banyak orang. Candi itu sebenarnya sudah ada di tempat itu sejak zaman dulu. Para Rakai Mataram yang membangunnya. Karena suatu hal, candi itu kemudian dimurcakan. Dengan sengaja memang dimurcakan. Mengapa, Kiai? Ha, karena ada orang yang bermaksud untuk menghancurkannya dengan sebuah kepentingan. Entah kepentingan apa aku sendiri tidak tahu. Tetapi orang yang sangat sakti melindungi candi itu dengan melenyapkannya dari pandangan mata. Itulah cerita yang beredar anak mas. Bukan main. Benar-benar sebuah peristiwa yang aneh serta langka. Uh, lalu bagaimana bisa terjadi? Candi itu sekarang menampakkan diri setelah sekian lama murca. Dua bulan yang lalu, bulan purnama, sebuah gejala alam terjadi, yaitu gerhana bulan, anak mas. Oh, jadi... Ketika malam itu bulan purnama terjadi gerhana. Sejak itu pula Candi Murca itu telah menampakkan diri. Di kumuh itu telah berdiri sebuah candi serta-merta memberitahukan siapapun, sambung menyambung, serta-merta memberitahu siapapun, sambung menyambung, sehingga anak mas serta Adi mengetahui pula dan menyempatkan untuk datang kemari. Oh, dengan demikian tempat itu sekarang telah ramai menjadi tontonan Kiai. Ah, mula-mula ya, tetapi kemudian tidak. Orang-orang justru menjadi ketakutan dengan munculnya candi itu. Takut kualat, takut bencana, atau ketakutan yang lain. Cerita yang dipaparkan oleh petani tua yang lugu dan sederhana itu benar-benar mengusik perhatian Kamaswara dan Ki Juru Sungging. Setelah petani tua itu rampung membeberkan ceritanya, Kamaswara dan Juru Sungging melanjutkan perjalanan. Ketika senja tiba, mereka telah berada di kaki Gunung Merapi dan Merbabu. Malam menyebabkan mereka harus menghentikan perjalanan karena tidak mungkin berkuda menempuh lebatnya malam. suara segera menyalakan perapian dari ranting-ranting kering. bulan yang lalu, malam bulan purnama. Bukankah di saat itu sebuah peristiwa yang luar biasa telah terjadi, Kijulu? Malam purnama saat itu terjadi perang besar antara Kediri dan Gantar. Kediri bagaikan air bah melanda Gantar. Mestinya Gantar porak-poranda mendapat serangan yang dipimpin oleh Tumenggung Rana Ranapatma itu. Akan tetapi, gerhana bulan membuat keadaan menjadi terbalik sama sekali. Pasukan yang melakukan baris pendam justru saling menyerang di antara sesama kawan sendiri yang kemudian telah menyelamatkan Ganter dari kehancuran. Dan di saat yang sama, Ganter, tepat ketika gerhana bulan itu terjadi, candi yang telah lama sekali murca itu telah menampakkan diri. Lalu, rahasia apa yang berada di balik peristiwa aneh itu, Ki Sumi? disiram oleh cahaya perapian, Kamaswara menatap wajah Ki Juru Sungging, menunggu lelaki itu menjawab pertanyaannya. Namun ternyata pertanyaan itu juga berkencamuk di dalam hati Ki Juru Sungging sendiri. menjadi Swambara Budura. Kemudian, dua bulan yang lalu, terjadi gerhana bulan yang menandai dua peristiwa besar dan luar biasa. Kediri digilas ganter, justru di saat gerhana itu sedang berlangsung. Kemudian di saat itu pula, Candi Murca itu menampakkan diri. Lalu apa peranan pindah ke dalam peristiwa itu? Apa peran yang sedang dijalaninya? Apa yang kau lamunkan? Ah, Hei, apa yang kau lamunkan, kamu suara? Ah, tidak, aku tidak melamunkan apa-apa. <laughs> aku tahu pikiranmu berkecamuk, diisi oleh bayangan candi itu. Uh, sudahlah, kamu suara. Meski berbagai pertanyaan menggoda, sebaiknya malam ini kau gunakan untuk istirahat. Tidur sajalah. Baik, Kijuru. Aku akan tidur. Dengan beralaskan rumput dan kepala bersandar pada buntalan pakaian, Kamaswara kemudian memejamkan matanya dan memusatkan diri berusaha untuk tidur. Mula-mula terasa betapa beratnya, tetapi manakala dia berhasil menemukan pintu tidurnya, maka menjelajahlah ia ke alam mimpi dengan tidak terkendali. Bina Tuhan. Perempuan bermata aneh di keningnya. Apa yang mereka lakukan itu? Perempuan itu akan merebut bayi di gendongan Pinaka. Oh. Serahkan bayimu. Tidak. Serahkan bayimu. Tidak. Pergi kau. Jangan ganggu aku dan anakku. Serahkan bayimu. Tidak. Ayo. Serahkan bayimu. Aku akan menjadikan sebagai santapanku yang paling lezat. Bayimu harus dipersembahkan kepada Sang Batari Durga. mana? Berikan kepadaku. Tidak. Jangan. Jangan diganggu anakku. Jangan. Kau tidak bisa menolak. Kau tidak bisa menolak perintahku. berikan kepadaku bayi yang akan menjadi penggangguku itu. Sebelum ia menjadi besar. Dia harus aku bunuh. jangan. Jangan. Langkah kemari. Berikan. Ayo. Berikan kepadaku. Ayo. Berikan kepadaku. Berikan kepadaku. Tunaka tidak mampu menolak perintah perempuan itu. Ia melangkah mendekat. Anak itu. Ia melangkah mendekat. Anak itu akan diserahkan kepadanya. Bayi itu kepada Ayo, berikan bayi itu kepadaku. Jangan! Jangan, Punaka! Jangan berikan bayi itu! Jangan! Kamu suara, kamu suara. Hei, kau bermimpi. Hei, kamu suara, bangun, bangun. Hei, bangun. Oh, oh, oh. Kau bermimpi. Oh, iya. Oh, yeah. Aku bermimpi kejuruh. Kau bermimpi apa, Kamaswara? Anakku. Uh, tidak. Kamaswara. Telah beberapa hari kita menempuh perjalanan bersama-sama. Aku telah bercerita banyak, panjang lebar kepadamu. Tapi aku tahu, kau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Yang terasa berat sekali bagimu untuk menceritakannya kepadaku. Tadi Kau menyebut anakmu. Kenapa dengan anakmu? Tidak. Aku tidak akan bercerita apapun. Ki Jurus Sungging tidak memaksa lagi. Dia tahu Kamaswara tidak akan mau menceritakan apapun. Dengan bersungut-sungut, Jurus Sungging kembali berbaring. Kamaswara justru berdiri dan berjalan menjauh. Jurus Sungging hanya memandang dengan menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian dia tertidur, sampai akhirnya pagi pun tiba. Kenapa kau memandangnya aku seperti itu? Siapakah engkau sebenarnya, Ki Juru Sungging? Hmm, pertanyaanmu aneh sekali, Kak Maswara. Apa maksudmu? Tiba-tiba aku merasa bodoh sekali. Bodoh dan tolol. Apa pamrihmu tiba-tiba kau mengikuti aku, Ki Juru Sungging? Heh, apa maksudmu, Kak Maswara? Aku bertemu denganmu adalah ketika kau menerima uang upahan dari Nyai Sawur Pitutur untuk jasa yang telah kau perbuat memata mataikan Ken Siapa sebenarnya kau? Aku adalah aku. Inilah aku, Joro Sungging. Apakah bukan karena kau memata-matai aku? Aku jadi semakin tidak mengerti dengan apa yang kau maksud itu, Kameswara. Jangan berbelit-belit. Katakan kepadaku apa maksudmu yang sesungguhnya. Itu tidak perlu. Ayo, katakan siapakah engkau? Hmm. Kau menjadi tolong. Karena kau tidak bisa menolak apa yang sedang berkecamuk dalam hatimu, Kameswara. Hmm? hmm. Jangan berbelit. Katakan apa yang kau maksud. Dan mengapa kau menuduhku memata-mataimu? Hmm? Itu tidak perlu, kicur Sumbing. Sekarang ada dua pilihan yang terpaksa kau hadapi. Kau mau mengakui apa peranmu? Atau aku harus membeset topengmu dengan kekerasan? Gila. Rupanya kau sudah gila, suara. Cepat! Aku tidak mengerti dengan apa yang kau maksud. Namun lebih dari itu, aku bukan jenis lelaki yang mau dihinakan begitu saja. Aku tahu kau berilmu tinggi, sangat tinggi. Akan tetapi jangan kau berharap ketinggian ilmumu itu kau bisa pergunakan untuk menghinaku. Nah, kau mau apa? Hm? Jangan kau anggap aku bodoh karena tidak mampu menebak teka-tekimu Kijur Sungging. Aku yakin kau menawarkan diri untuk menemaniku, bukannya tanpa maksud. Aku tahu, perempuan bermata tiga itu mempunyai pandangan mata yang tajam. Ia memata-matai Ken Arok. Tentu perempuan itu tahu pula persoalan yang pernah merentang antara aku dan Ken Arok. Perempuan itu mengetahui persoalan yang terjadi di Suambara Budura. Padahal aku juga mempunyai kepentingan di candi itu pula. Bukan mustahil. Kau bukan saja ditugasi untuk mematematikan Arok, akan tetapi juga aku, kami suara. Nah, bagaimana? Oh, jadi itu alasanmu, suara. Kini aku rasakan bahwa cerita-cerita yang pernah kau beberkan kepadaku itu hanya omong kosong belaka. Di sepanjang perjalanan bersama, kau selalu berusaha mengorek keterangan dariku. Heh, apa maksudmu sebenarnya? Kau salah. Kau salah, Kama Suara. Jika aku banyak bertanya kepadamu, karena sikapmu sendiri membuat aku penasaran, menumbuhkan rasa ingin tahu. Kalau kau tidak mau, ya sudah. Terlambat. Kau harus bercerita siapakah kau. Cepat. Atau aku benar-benar akan memaksamu. Hmm, kau hanya mengancam. Baik. Bersiaplah. Jurus Sungging menjadi tegang. Dia melihat Kamaswara bersungguh-sungguh dengan sikapnya. Namun Jurus Sungging memutuskan untuk melawannya. Meskipun Ki Juru Sungging mengetahui, Kamaswara memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Aku bukan lawanmu. Tapi aku akan melawanmu. Nah, seranglah. Ku beri kesempatan kepadamu untuk mendahului aku dengan beberapa jurus seranganmu. lagi ke jurus sungging supaya kau yakin siapa aku dan bagaimana kemampuanku. Ayo ulangi lagi. tanding yang sama sekali tidak dibayangkan oleh Ki Jurung Sungking itu kemudian berlangsung dengan cepat. Tanpa merasa sungkan, Ki Jurung Sungking menghajar Kamaswara yang datang susul menyusul bagaikan ombak. Tubuhnya berjumpalitan mengitari Kamaswara. Namun dengan penuh keyakinan diri, Kamaswara tidak terlampau banyak bergerak. Dia hanya menggeser kaki dan arah serangan, dan tangannya yang justru sibuk menangkis melayani serangan lawannya. yang bukan main kijur sungguh. Kau memang luar biasa, Kak Meswara. Kau seperti karang yang angkuh. Aku memang karang. Hmm. Sayang kau belum bisa menjadi prahara. Jika hanya ombak biasa, tidak akan mampu menggerogotiku. Kau tidak percaya? Hmm. Ulangi lagi seranganmu, Kijuru Sungging. Dengan senang hati aku akan melayanimu. Sombong sekali kau Kamaswara. Terserah kepadamu. Aku merasa ilmuku lebih tinggi darimu. Kau tidak akan bisa mengingkari kenyataan itu. Pergunakanlah otakmu kalau kau merasa mempunyainya, mengakulah apa sebenarnya peranmu. Oh, sayang sekali. Kau salah, Suara. Aku tidak merasa menyimpan rahasia apapun. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku terpaksa menggunakan cara yang tidak kau sukai. Aku akan memaksamu. Kalau perlu, dengan menyiksamu. suara terhadap Ki Sungking nampak menyala-nyala dan berkobar-kobar. Terlihat jelas bahwa persoalan itu membuat Kamaswara benar-benar marah. Tidak ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Ki Juru kecuali dengan menggunakan ajian pamungkasnya. Nah, apakah sebenarnya yang sedang berkolak di benaknya? Dan bagaimana pula dengan sikap Ki Juru Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, Ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.